حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah sekalian rahimani rahmatullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan untuk belajar kenikmatan untuk memperdalam syariatnya kenikmatan untuk menjadi orang yang beriman orang yang berislam sehingga harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya hamba yang istiqomah senantiasa lurus di dalam di jalannya dan agar kita di bersamakan dengan orang-orang syuhada'i wassalihin siddiqin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin Para yang sekalian rahimani wa rahmatullah Sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan Kitab Fathul Qawi Al-Matin Dalam syarah Arba'in Nawawi yang disumurkan oleh Ibn Rajab menjadi 50 hadis. Pada pembahasan yang terlalu lalu kita telah sempurnakan hadis yang pertama yaitu hadis yang horib dan terkenal tetapi hadisnya sahih hadis Ibnu Omar hadis Omar bin Khattab radhiyallahu anhu Nama a'malu binniyat wa innamal nama likul limri mana sampai kita telah membahas sampai selesai. Alhamdulillah. Oleh karena itu pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya dalam kitab Arba'in ini adalah hadis yang terkenal dengan hadis Jibril. Hadis yang terkenal dengan hadis Jibril yang mana hadis ini cukup lumayan panjang yang mengisahkan satu buah cerita ketika para sahabat sedang mengadakan taklim dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datanglah seorang Jibril untuk mengajarkan tentang pokok-pokok atau landasan-landasan agama Islam pokok-pokok atau landasan dasar-dasar agama Islam dan ini adalah hadis yang urgen karena di sini akan didefinisikan apa itu makna iman, makna Islam dan apa itu ihsan. Yang mana iman, Islam dan ihsan ini merupakan dasar yang harus kita pahami, yang harus kita lalui ketika kita akan menjalani sebagai orang yang beriman atau orang yang berislam. Tapi nanti saya bacakan hadisnya cukup panjang. An Umar Ridwan radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثيابه Hadis ini sudah terkenal sekali. Semua anak santri biasanya wajib menghafal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Beliau mengatakan di antara kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Itala alaina rajulun tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki jadi itu bayadi thiyabi yang mana pakaiannya sangat putih jadi itu sawadi sya'ri dan rambutnya pun sangat hitam. La yura alaihi atharus safari. Tidak terlihat sama sekali bekas bepergian. Tidak lusuh, rapi. Wala ya'rifu minna Dan di antara kita tidak ada yang tahu satupun dari mana asalnya. Tiba-tiba ada laki-laki tersebut muncul Fasnada darubatehi, ila maka orang laki-laki tersebut menjendarkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW menempelkan lututnya. Bahwa tuang kafei ala fahidaihi dan meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya ala fahidaihi di atas paha Rasulullah SAW menempel. Kita alim, tiba-tiba ada orang laki-laki kelihatan langsung mendekat kepada Rasulullah. Apa yang beliau lakukan? Faqala Ya Muhammad ahbirni anil Islam. Wahai Muhammad katanya, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Beritahu aku tentang Islam. Tiba-tiba bertanya, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah menjawab, Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salat, wa tu'ti zakat wa tusuma Ramadan wa tahajjal baita man istata'a in istata'ta ilaihi sabila. Ini jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu Islam. Saya bacakan semua nanti saya terangkan satu persatu. Rasulullah menjawab yang namanya Islam dijawab dengan rukun Islam yang lima apa? Rukun Islam yang lima yaitu syahadat la ilallah batuqimas apa? batuqimas salat dan memberikan salat, batuqiyah zakat dan memberikan zakat. Atau semua Ramadan puasa di bulan Ramadan, tahajjul baita dan berhaji ke Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila bagi yang mampu. Ini jawaban pertanyaan pertama. Satu kejadian yang mengherankan setelah dijawab seperti itu Seorang laki-laki tersebut telah bertanya dan telah dijawab Tapi malah beliau membenarkan. Yang mana beliau setelah dijawab berkata Kola sodakta Maka dia berkata Betul engkau Maka Para heran para sahabat Fa'ajib nalahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu kami heran. Ya. Kami heran. Dia bertanya kok malah membenarkannya. Terheran-heran. Kemudian bertanya lagi, "Qala fa anil iman." Maka dia berkata kepada Rasulullah lagi di depannya, "Beritahulah aku tentang iman." Apalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu Qala antu'minu mina billahi wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa minu bil qadari khairihi wa syarrihi wa qala sudah Pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang iman Yang ini menjadi dasar pokok rukun iman Yang enam Yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada utusan Allah dan iman kepada hari akhir dan yang terakhir adalah iman bil qadar khair dan baik dan buruknya takdir ini jawaban yang kedua setelah jawaban yang pertama adalah rukun Islam jawaban yang kedua adalah rukun iman. Lalu kembali lagi si penanya tadi, laki-laki tadi kembali membenarkan, pola sadaqta." Betul wahai engkau ya Rasulullah. Engkau benar. Lagi-lagi sahabat terheran-heran. Maka dia tanya lagi. Yang ketiga, ada tiga pertanyaan di sini. Faqala Fa'akhbirni anil ihsan Maka beritulah kami tentang ihsan Apa itu ihsan? Maksudnya ihsan hasanah itu dari kebaikan ya. Maka Rasulullah SAW bersabda menjawabnya Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihatnya, fa illam takun tarahu. Walaupun engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Nah, tiga pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan dalam hadis ini. Adapun setelahnya ya. Adapun setelahnya itu adalah pertanyaan tentang yang tidak bisa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih menanyakan, "Fa akhbirni Anisa. Wahai Rasulullah, beritahukanlah aku tentang hari kiamat hari kiamat. Maksudnya kapan datangnya hari kiamat? Akan tapi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam jawab mal mas'ulu an abi min as sa'il. Mal mas'ulu anha bi min as sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu kata Rasulullah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya apa? Ketika pertanyaan ini Rasulullah menyerah menyerahkan kepada laki-laki tersebut. Engkau lebih tahu maksudnya. Engkau yang pertama itu lebih tahu daripada yang ditanya saya ini. Fakal qala fa'ahbirni an amaratiha. Kalau begitu dia bertanya lagi, ya udah beritahu kami tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala maka dia menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Amaratiha tanda-tanda hari kiamat diantaranya adalah Antalidal amatu rabbataha Wa antaral kufatal urata Al'alata tari'a asyari Yatatawwaluna fil bunyan Baru Rasulullah bisa menjawab dengan Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah menjawab hanya tanda-tandanya. Adapun kapan hari kiamat Rasulullah tidak tahu. Beliau menjawab tanda-tandanya adalah antalidal ammatu ammatu rabbataha. Apabila seorang ama ya, budak melahirkan tuannya Nanti saya terangkan kalau sudah sampai sini apa yang dimaksud seorang buta melihat terang tuannya. Insya Allah kita akan terangkan satu persatu dari depan. al kufatal urata ala tari ashai dan engkau melihat seorang yang telanjang dan tidak dihitan. al ala yang telanjang bulat ashai yang mengembala sya domba Ya yatatawwaluna nafil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ini salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu tidak ada lagi yang ditanyakan. Ya, nggak ada pamit, nggak ada apa lagi. Tiba-tiba orang tersebut fandalaqo falabithtu maliyan. Maka orang tersebut pergi tiba-tiba dan kami tetap di situ dia. Heningnya sahabat ketika ada kejadian tersebut, salah satu sahabat yang paling pembenar apa? Bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan keheningan dengan satu pertanyaan kepada sahabatnya. Ya Umar, wahai Umar, Rasulullah menanyakan kepada salah satu sahabatnya itu Umar bin Khattab. Ada man as-sa'il? Kamu tahu nggak siapa yang tanya tadi? Ya, tiba-tiba ada orang datang rapi sekali tanya empat pertanyaan, apa beberapa pertanyaan tadi Nah, Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Dan pergi begitu saja. Sampai sahabat itu pada tercengang Rasul menanyakan, ada terima nisa'il Siapa yang tanya tadi? Apakah kau tahu siapa yang tadi menanyakan beberapa hal tadi? Maka Umar bin Khattab pun menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Menunjukkan bahwasanya Allah pun tidak tahu sama sekali siapa dia. Ya. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini lewat Muslim. Ataupun dalam riwayat Bukhari ya, ini dalam, dalam riwayat juga ada dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini lafaznya lafaz Muslim. Inilah satu kisah yang dijadikan oleh Al-Imam An-Nawawi pada hadis yang kedua ini yang kisahnya cukup panjang dan nanti kita ambil faidah dari hadis ini cukup banyak karena ini termasuk pokok daripada landasan beragama Islam. Bahkan para ulama menyimpulkan rukun iman, rukun Islam itu tersimpul atau terambil dari hadis ini. Yang mana semua ajaran Islam, kesempurnaan agama Islam, baik akidatan, ibadatan, muamalatan itu merujuk pada pembahasan hadis ini tersyarah daripada pembahasan hadis ini. Ya. Dalam hadis ini kita ringkas yang pertama adalah malaikat Jibril apa namanya memberikan satu pelajaran kepada para tulabul ilmi satu pelajaran kepada para pula ilmi yang namanya apa namanya? Di situ ada kaidah al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Bukan mendatangi. Pada asal kaidahnya ilmu itu datangi dicari Rasulullah mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum. Sungguhnya ilmu adalah dengan dipelajari, dicari. Ya, dicari. Ya seorang yang menjadi Islam pengen menjalankan Islam yang benar, dia harus mencari. Ya, harus mencari. Makanya benarlah Rasulullah ketika mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Maksudnya adalah ketika sesuatu yang hal diwajibkan oleh seorang muslim, maka seorang tersebut wajib untuk mencarinya. Apa sebenarnya saya sebagai hamba Allah yang diwajibkan kepada saya? Dia itu wajib mencari. Wajib mencari. Karena beban seorang muslim adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka di sini ketika dia mempunyai kewajiban dari Allah, dia harus sadar apa sebenarnya. Ketika dia mengakui bahwasanya Islam ataupun Rasulullah SAW utusan dari Allah Rabbul Alamin, maka dia wajib mencari. Harus mencari agar dia benar-benar melaksanakan hak Allah. Nah, dicari. Nah, telah mulai ini mencari ilmu itu wajib. Ya, perulang mengatakan Maksudnya di sini talabul ilmi fardhatun sesuatu ilmu yang itu apa namanya sifatnya ada hukum wajib maka mencari ilmunya wajib. Jadi kalau ada orang berobsesi berarti talabul ilmi fardhatun ala kaum muslimin kita harus mondok. Cari ilmu wajib. Bagus mondok, tapi maksudnya kita sebagai orang muslim Ketika ada kewajiban harus tahu, harus tahu sumbernya, sumbernya. Ini hak enggak dari Rasulullah. Adapun yang mustahab maka mencari ilmunya pun ikut hukumnya menjadi mustahab. Tidak tidak semuanya seorang itu harus menghafal Bukhari Muslim dari awal sampai akhir. Itu tidak ya. Tapi ilmu agama yang di situ ada beban hukum wajib, maka mencarinya pun wajib. Artinya kita sebagai orang hidup ya, harus mencari apa yang menjadi kewajiban untuk kita sebagai seorang muslim. Ini salah satu faedah yang diambil. Ya, karena malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini menunjukkan bagaimana adab seorang tolabul ilmi yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Ya, ya memang nggak ada dalilnya kalau seorang datang ke majelis itu harus berpakaian rapi, pantas, jaga murah yang secara nas wajib itu nggak ada. Ini jamin bagi terhib anjuran. Min ada kita talabul ini sebagaimana malaikat Jibril datang syadidu bayadi fiyabi syadidu sawadis sa'ari Pakaiannya sangat putih bersih, Rambutnya pun rapi. Ya, rambutnya pun hitam pekat. tajamul fi ilqa'i talabul ilmi. Menghias diri untuk datang ke majelis ilmu. Itu adalah salah satu adab talabul ilmi. Ya, apalagi di masjid. Ya, di masjid kita tajamul gosok gigi pakaian yang rapi walaupun yang namanya adab itu masalah kerapian itu kembali kepada urf daerah masing-masing. Tidak semuanya orang sedunia telah ilmu harus pakai jubah dan sorban. Karena yang sahih pakaian adat eh, apa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada mulanya adalah eh, adat daripada pakaian Timur Tengah atau Saudi Adapun ketika adat dikembalikan pada urf, maka bagaimana kita di negeri kita urfnya? Ya. Ada yang bertanya mungkin pakai sorban, pakai jubah itu sunnah apa tidak sah? Kulna kita katakan bahwasanya kalau dikatakan sunnah itu adalah apa namanya yang bermakna fikih e, <clears throat> ketika dilaksanakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak mendapat dosa maka walau alam itu bukan kategori sunnah akan tetapi orang tersebut apabila memakai pakaian ketika dia mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia berpakaian dalam dalam rangka tahabban atau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia dapat pahala karena mencintainya karena mencintai bukan semata-mata karena itu adalah hukumnya sunnah tapi dalam rangka apa namanya dia mencintainya sehingga saat mencintai Rasulullah maka dia memakai pakaian bagaimana pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun membabil adab secara umum maka dikembalikan kepada urf di Indonesia bagaimana di negeri tertentu bagaimana dan yang lebih terpenting lagi adalah disesuaikan dengan apabila di sana ada terjadi masalah dan motorot. Ya, seperti di kampung saya misalnya masalah uruf karena anak singa-singa pun beda ya mungkin kalau di Jogja ini beda kalau di kampung saya tiba-tiba pulang dari pondok pakai jubah pakai sorban belum kita nyampaikan ilmu orang udah pada takut semua apalagi mereka setiap hari ilmunya dari televisi pokoknya kalau pakai jubah jenggotan pakai peci putih bawa Quran kecil dianggap teroris padahal kita menyampaikan dari ilaha illallah juga belum ini yang namanya dikembalikan kepada orf dan melihat bagaimana maslahat wilayah setempat dalam masalah kita sebagai telabul ilmi. Yang jelas di sini malaikat mengajar kepada kita mimba bitajammul ya ataupun berhias diri ketika telabul ilmu itu disyariatkan sebagaimana apa yang diceritakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan lima pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril ini yang beliau apa bisa menjelma dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang laki-laki yang pakaiannya putih bersih dan rambutnya saat kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang sangat urgent sekali. Ketika beliau menanyakan akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, beritahulah kami tentang Islam. Sebelum menanyakan ini, ada satu faedah lagi bahwasanya apa namanya? Malaikat Jibril, Jibril ini datang kepada Rasulullah saw alaihi wasallam bertanya, Ya namanya bertanya ini ada permasalahan dalam bertanya ini, termasuk adab juga, ada bertanya. Yang namanya bertanya, bisa jadi orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang ditanya. Ya. Dan ini boleh dalam majelis. Boleh, walaupun beliau sudah tahu, tanya. Cuman harus dibedakan tujuannya. Ini adab dalam ilmu. Kalau sudah tahu, tapi tujuannya untuk memberitahu teman-temannya, misalnya dalam pertemuan ini saya nggak tahu, saya ingin tanya biar ustadznya nerangkan karena banyak teman-teman yang belum tahu misalnya, itu boleh saja. Dan ini membabi ta'awun, tolong menolong. Sebagaimana malaikat Jibril sudah tanya, ketika dijawab apa? saudara tak membenarkan. Dalam rangka apa? Memberitahu para sahabatnya agar tahu apa pokok agama Islam. Berbeda dengan tujuan yang kedua. Ketika bertanya sudah tahu untuk menguji ustadznya. Ya misalnya untuk menguji ustadznya sampai di mana ya? Ya ini yang tujuan apa namanya yang tujuan yang hobi yang buruk. Bukan ada seorang talabul ilmu. Walaupun sumbernya sama, sama-sama lebih tahu bertanya agar apa yang mendengarkan lebih tahu ini memberi tahu dapat pahala dia tidak mengapa yang seperti ini nah masalah ini dikembalikan kepada kita hati masing-masing sebagai tulabul tulabul ini itu ada ya. Nah, tidak mengapa yang seperti itu tetapi kan, ketika tujuannya untuk mengetes ustadznya ataupun tujuan yang lain untuk agar di sana ada syuhroh maudzubillah ria bahwa saya ini sudah saya sudah lama ngaji saya sudah lama ngaji begitu saya pertanyaannya berkualitas saya bertanya begini-begini biar dianggap saya menjadi orang nah itu semuanya kembali kepada hati masing-masing yang mana apabila tujuannya ikhlas lillah sesuai dengan apa yang diikhlaskan maka itu boleh memang ya, benar-benar tak. ya makanya yang namanya tujuan talabul ilmi para ulama mengatakan apa raf'ul jahli an nafsihi wa an khairihi. Itu tujuan intinya. Mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Dari orang lain. Itu tujuan talabul ilmi. Yang selanjutnya malaikat Jibril di sini menanyakan mal akhbirni anil Islam. Beritahu kami tentang agama Islam. Padahal para sahabat waktu itu sudah masuk Islam para sahabat Pak sudah pada masuk Islam. Yang ini menunjukkan bahwasanya Islam itu cuma bukan cuma untuk dipeluk. Saya masuk Islam sah. Tapi menjadi orang Islam itu punya konsekuensi. Birni anil Islam. Apa itu Islam sebenarnya? Kita pun wajib menggali bagaimana Islam yang sebenarnya. Bagaimana suratul mustaqim. Bagaimana manhaj yang benar? Bagaimana akidah yang benar? Maka semua Islam itu bersumber dari jawaban Rasulullah SAW yang disimpulkan menjadi rukun Islam. Ya. Yang pertama, ini nanti pembahasan cukup panjang karena harus didetail satu persatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al Islam, antashada illa alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, saya di sini lebih menekankan menerangkan tentang syahadah Allah la ilaha illallah. Adapun waktu qimah salat, waktu tiya zakat, waktu semua Ramadan, wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila, saya nanti akan terangkan pada hadis yang selanjutnya yang mana bunyinya hampir sama. Bunyal Islamu ala khamsin. Tapi pada hadis yang ini biar lebih ringkas, ya, saya hanya terangkan masalah yang pokok-pokok saja. Yang pertama tentang pertanyaan akhbir yang Islam. Beritahu kami tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan Islam langsung pada wakilnya, ya, atau diistilahkan dengan definisi definisi apa namanya eh, konteksnya, ya yang mana beliau langsung yaitu pertama untuk bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang tidak bersembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sampai watahujjal baiti ini sata'ta ilaihi sabila. Itu adalah definisi seakan-akan Islam adalah orang yang melakukan bla bla bla bla bla begini. Tapi kalau kita menimbang kalimat Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka Islam ada definisinya juga. Ya. Makanya jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu definisi prakteknya. Maka dalam hadis yang selanjutnya, ketika dikatakan bunyal Islam ala amsin, nah, berarti itu definisi bangunan Islam itu. Lalu bagaimana definisi Islam sendiri? Para mengatakan al-Islamu yaitu al-istislamu lillahi bitawhidi wa indiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi itu Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya ya dengan mengesakannya wal indiyadu lahu bitta'ati dan tunduk bitaati dengan ketaatan wal bara'ati minasyirik dan berlepas diri daripada kesyirikan wa ahlihi dan ahlinya. Itu definisi Islam. Serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan ketaatan dan berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya. Tayyib. Iya. Kalau kita lihat masing-masing kata Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, maka harus dipahami walaupun nanti ada keterangan tentang iman antara kata Islam dengan iman. Kata Islam dengan iman. Dalam Al-Quran dan Sunnah, kata Islam dengan iman itu terkadang maknanya sama, terkadang maknanya berbeda. Kandungan maknanya terkadang sama, terkadang berbeda. Ya. Di mana posisi ketika maknanya sama, di mana ketika maknanya berbeda. Maka ketika disebutkan Islam saja, ya, ya maka mencakup mana iman iman yaitu is Islam ketika di sana di iftaroko ya atau istama disatukan maka maknanya masing-masing berbeda contohnya seperti ini ya ketika apa namanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه فهو فلا يقبل فلا يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. Barang siapa yang mencari ya, yang mencari selain agama Islam, nah ini cuma Islam tok disebutkan, tidak ada iman. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dia. Masuk di sini mencakup mana i, iman mana iman. Ya jadi barang siapa yang mencari-cari selain agama Islam maka tidak akan diterima. Ya, maksudnya barang siapa yang mencari-cari iman yang bukan dari Islam, untuk diterang apa itu iman, maka dia pun tidak akan terima. Nggak ada orang berhujah saya sudah masuk Islam, tapi iman saya itu berbeda dengan iman orang Islam, tidak bisa. Karena mana Islam di sini mencakup mana iman. Ya. Ketika dipisahkan ini ya, terpisah sendirian makanya bisa. Tapi ketika di apa namanya? iftaroko ketika di istama disatukan, di situ ada bunyi iman dan di situ ada Islam, maka maknanya berbeda. Seperti dalam hadis tadi. Malaikat Jibril pertama menanyakan Islam, yang kedua menanyakan iman. Berarti dipisahkan antara iman dan Islam makanya maknanya berbeda. Ketika dipisahkan seperti ini, maka yang namanya Islam adalah al-umur al-zawahir. Perkara-perkara yang nampak. Syahadat nampak. Salat nampak, zakat nampak, puasa nampak, haji nampak semua. Ya. Jadi kalau di apa namanya munculkan dua-duanya, ya, atau dimunculkan dua-duanya maka masing-masing punya makna berbeda-beda. Al-Islam umur al dzahir Islam adalah urusan yang dohir-dohir. Adapun iman al-umur al-bawatin yaitu perkara-perkara yang batin, keyakinan, ikror dalam hati. Ya, itu iman. Makanya ketika malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya, akhirnya dengan iman, Wahai Rasulullah, beritahulah kami tentang iman. Maka Rasulullah menjawab apa? al iman antuk minabillah. Terus antuk minabillahi wa kutubihi wa, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Semuanya adalah urusan batin. Engkau harus apa? Percaya dan meyakini kepada Allah adanya Allah Subhanahu wa taala, ya Batin semua. Malaikat nggak ada yang kelihatan. Allah tidak kelihatan, malaikat tidak terlihat, adanya malaikat. Kita mengimani kitab ya, rasul, rusul Rusul. Kita pun harus beriman. Mengiman bahasanya Nabi Muhammad adalah benar apa? Para Rasul apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para utusan. Para rasul. ke batin, Nah, ini perkara masalah al-iman. Jadi ketika disebutkan dua-duanya maka masing-masing berbeda mananya. Akan tapi ketika disebutkan Islam toh berarti masuk di sana mana iman. Atau disebutkan iman saja misalnya ya ayyuhalladzina amanu Allah Subhanahu taala berfirman wahai orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman dan orang yang beris Islam. Seperti itu. Nah, itulah antara iman dan Islam. Yang pertama masih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan antasyhadu alla ilaha illallah agar engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan tidak ada apa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah uh, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita pun kalau orang para sahabat dulu ketika disahab, diterangkan karena bahasa mereka antasyhadu ilaha illallah muhammad rasulullah itu mereka langsung paham makna tuntutan syarat dan konsekuensinya karena menjadi bahasa mereka dan menjadi sudah langsung mereka paham berbeda kita dengan orang aja bahasa Arab aja baru belajar apalagi maknanya, apalagi tuntutannya dan konsekuensinya itu wajib kita pelajari. Kita sebagai orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah bukan sekedar lisannya saja. Tapi di sana tersirat makna yang harus menjadi tuntutannya. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu ibadah yang tidak ada bedanya dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang mempunyai rukun dan syarat. Ini rukun dan syarat dan ada maknanya. Ya. Seperti yang salahnya disebutkan ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada rukun, ada syaratnya. Ada suruh, yang mana rukun dan syarat apabila tidak terpenuhi oleh apa satu ibadah maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat misalnya. Salah satu syarat sholat adalah dia harus terbebas daripada hadas kecil maupun hadas besar. Lalu ketika dia punya hadas besar atau hadas kecil, udah kentut, dia tidak mau wudhu, terus sholat, kira-kira terima nggak sholat? Ya <coughs> diterima. Ya ini yang harus kita pelajari. Demikian juga syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah ini ada rukun dan syaratnya. Ada rukun dan syaratnya. Bahkan sebelum rukun dan syarat kita harus memahami maknanya dengan benar. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin memahami makna la ilaha illallah ini keliru. Memahami makna la ilaha illallah ini keliru bisa fatal. Ya, maka dia keyakinannya keliru, keliru. Ya. Contoh. Sebelum saya terangkan makna yang benar, ketika seorang muslim mengatakan la ilaha illallah mereka tafsir dengan la khaliqa illallah. Ya, ini kalau kita buka kitab-kitab akidah dari berbagai apa berbagai aliran, contoh seperti orang sufi, ya, orang sufi, ini mereka mengartikan dari Allah apa dengan apa? La khaliqa Tidak ada pencipta selain Allah. Secara sepintas memang benar ungkapannya gitu ya. Tapi kalau dibawa kemana dari Allah ini kurang benar. Karena apa? Tidak ada pencipta selain Allah. Diartikan dari ilaha ini kurang benar. Karena seorang Islam yang hanya meyakini tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bedanya dengan orang kafir Quraisy. Seorang yang meyakini tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala itu saja maka hakikatnya dia belum masuk Islam. Ini kalau keliru dalam memahami mana la ilaha illallah. Karena apa? Orang kafir eh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la insa sa'altahum man khalaqan ma fi samawati wa fil ard Allah. Ketika eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad, katakanlah kepada mereka, Tanyakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Mereka ditanya, apa yang kamu sembah? Ya, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Jadi kita harus tahu bedakan antara orang kafir Quraisy dengan orang ateis. Orang kafir Quraisy itu dia mempunyai peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala namun ada unsur kesyirikan di sana. Beda dengan orang ateis. Orang ateis memang dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang itu memanai la ilaha illallah dengan cuma la khaliqa illallah, tidak ada mencipta selain Allah, maka ini belum sempurna, belum mencapai target inti daripada kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu kekeliruan. Contoh yang lain. Ada orang sebagian satu aliran memaknakan kalimat la ilallah dengan apa? La ma'budu illallah. Bahkan kalau di tempat saya itu la khaliqa illallah, la ma'budu illallah, la maujuda illallah itu menjadi nyanyian puji-pujian mereka. Ya maksudnya itu adalah tafsir daripada kalimat la ilaha Tapi itu kalau kita mana semuanya salah. Ya. Tadi saya sampaikan lama abu dari allah tidak ada sesembahan selain Allah. Ini yang sering dipakai. Terlepas dari yang penulis itu keliru apa memang daripada kebodohan Ketika dikatakan tidak ada sembahan selain Allah, itu pun kurang sempurna, belum tepat. Karena apa? Karena ungkapan la ma'budu illallah, tidak ada sesembahan selain Allah pada ikatnya itu mengakui sesembahan-sesembahan yang ada di dunia ini itu dianggap ah, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah. Seakan-akan tidak ada sembahan kecuali itu adalah ah, Allah. Orang kafir Quraisy menjamah patung Allah. Orang menyembah batu Allah. Orang menyembah dianggap Allah. Ini kurang tepat. Ya. Ini pun kekeliruan. La ma'budah illallah. Ada lagi contohnya. La maujuda illallah. Ini kekeliruan juga. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. <laughs> Ini salah juga. Ini adalah pemikiran daripada orang-orang sufi yang mereka menisbatkan dirinya dengan akidah wahdatul wujud. Mereka akidahnya apa? La wujuda, la mawujuda ilallah. Tidak ada yang wujud di dunia ini kecuali itu adalah Allah. Yang mana mereka bersumber dari ini, mereka meyakini Allah fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Ya, karena yang wujud ini dianggap Allah melebur dengan alam semesta. Nah, ini keyakinan yang batil. Kita melihat pohon, Allah di situ. Kita melihat lantai, Allah di situ. Kita melihat masjid Allah di situ, rumah di, di sekolah tempat, di WC ada Allah. Ini kekeliruan juga. Ya, kekeliruan juga. Ya, makanya makna mana yang mereka salah di sini itu bersumber daripada kekeliruan daripada memahami makna kalimat la ilaha illallah. Dan yang benar min aqidati ahli sunnah wal jamaah dan sebagaimana apa yang sesuai dengan bahasa Arab yang disampaikan oleh para sahabat adalah yang benar la, maknanya yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Karena la nafiyah yang jins ya di mana al-haq. Nafi itu al-haq. Artinya Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan pengesaan kita. Ya. Dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Sesembahan memang banyak, ya. Sesembahan banyak. Orang masing-masing dengan kesyirikannya menyembah, mereka menyembah ada yang menyembah orang soleh yang setelah meninggal, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon dan lain sebagainya. Walaupun itu intinya menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi mereka menjadikan perantara atau kesyirikan dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka seakan-akan ada hak dalam penyembahan kepada selain Allah. Makanya mana kalimat la ilaha illallah adalah la dari hakin ilallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dari si makna. Insya Allah ini karena pembahasannya hadisnya panjang, kita syarahnya cukup satu pertemuan ya, biar lebih syamil dan lebih sempurna. E, saya terangkan satu persatu. Kalimat la ilallah seperti apa yang saya terangkan tadi juga mempunyai rukun. Rukun dan syarat. Adapun rukunnya yaitu tersirat dalam kalimat tersebut. Tersirat dalam kalimat tersebut yaitu ada dua rukun. Yang pertama adalah penetapan, yang kedua adalah yang pertama adalah penafian, yang kedua adalah penetapan. Ya. La ilaha ini nafiu, menafikan. Pertama kita nafikan dulu semua sesembahan. Illallah ini adalah penetapan penetapan. Ini dua rukun yang harus kita yakini dan kita pahami dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafikan dulu baru ditetapkan. Syiak rukun ataupun gaya bahasa rukun yang ada dalam kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala semata dengan sebenar-benarnya. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, ya, bahasa kita juga sesuatu yang dinafikan Ya, dinafikan dulu, baru susunan katanya menetapkan itu menunjukkan memang benar-benar yang ada hanya itu. Ya, seperti contoh. Ya, misalnya dalam masjid ini tidak ada satupun yang ngaji yang hafal Quran kecuali Ahmad. Dalam masjid ini yang ngaji tidak ada yang hafal Quran kecuali Ahmad. Itu adalah pertanyaan benar-benar yang dalam masjid yang hafal Quran itu cuma siapa? Ahmad. Berbeda dengan ungkapan. Ahmad sedang ngaji dalam masjid dan dia hafal Al-Quran. Apakah itu menyatakan bahwa yang hafal Al-Quran cuma Ahmad? Bisa jadi yang lain ada yang hafal Al-Quran Al-Quran. Tapi penafian dulu dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia. Penafian dulu, dinafikan dulu, tidak ada yang hafal Al-Quran. Kecuali siapa? Ahmad. Memang benar-benar yang hafal Quran cuma ah, Ahmad. Nah inilah faedah daripada rukun walaupun harus dinafikan dulu, kemudian ditetapkan. Yang mana makna bahwasanya tidak ada ya, sesembahan yang berarti sembah selain berapa siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya ini indahnya gaya bahasa yang disesuaikan dengan bahasa manusia ya, bahasa manusia sebagai apa namanya syah, e, syahadat pernyataan seorang sebagai hamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukunya ada tuh, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Adapun dari sisi syaratnya syaratnya adalah eh, mungkin saya nggak akan definisikan satu persatu syaratnya cuman saya ungkapkan bahwa ulama mengambil kesimpulan daripada e, syarat dari dari Allah yang harus kita tunaikan adalah ada tujuh ada tujuh nanti pada kesempatan lain kita akan bahas satu persatu insyaallah yaitu diantaranya yang pertama adalah ikhlas al-ikhlas syahidallahu annahu la ilaha illa ana fa'budu ikhlas yang kedua adalah syarat yang kedua adalah ikhlas yang kedua adalah uh, al-ilmu tahu maknanya dan tuntutannya. Yang ketiga adalah uh, al-il al-ikhlas, al-ilmu. Yang ketiga diantaranya adalah al-yakin. Dia harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yang selanjutnya adalah uh, eh, asyikku jujur hatinya dan mulutnya jujur ya. yang ini menafikan kedustaan al-kaid menafikan kadbu yang selanjutnya adalah al-mahabbah mencintai eh, mencintai kalimat la Allah. yang selanjutnya adalah al itu tunduk tunduk dan yang terakhir yang ketujuh adalah al-qabul harus menerima kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah inilah yang harus kita pahami dan kita yakini dan kita apa namanya pelajari. Ya, la ilaha illallah ini pun mempunyai apa namanya eh, konsekuensi-konsekuensi yaitu diantaranya Eh, apa namanya rukun-rukun Islam yang selanjutnya adalah bersumber daripada konsekuensi bagi orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Lalu yang kedua, syahadat yang kedua adalah Muhammadan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Seorang yang bersaksi juga mempunyai beberapa eh, konsekuensi yang harus dia lakukan. Ya, di antaranya dia karena iman kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau masalah iman ini ya ini masalah keimanan. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita hidayah iman dan tidak ada keraguan dalam masalah syahadat ini iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma sekedar terus saya percaya begitu saja. Akan tapi ada tuntutan di sana yang harus dilakukan bagi orang yang bersaksi nama Muhammad Rasulullah yaitu diantaranya adalah ayyuhibbahu fawqa mahabbatan kulla mahbubin. Yang pertama dia harus mencintai Nabi Muhammad SAW di atas setiap apa yang dia cintai. ya di dunia ya. dia harus mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari apa yang dia cinta dari orang tua kita, dari saudara kita, dari anak kita, dari harta kita. Dia harus mendahulukan cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dua adalah dia harus taat segala perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam saksi. Ya kalau orang para sahabat dulu ketika masuk Islam asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam hatinya sudah muncul ini. Tapi kita yang jauh dari ilmu Muhammad, bahkan kita jauh daripada ajaran Islam, harus mempelajari sebenarnya apa tuntutannya. Ya, itu yang kedua. Sebenarnya kita taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mutlak ketaatan mutlak. Ada yang bertanya, Bagaimana taat kepada Allah ya Ustaz? Misalnya. Nah, ini di sini ketaatan kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bukan menafikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala perintah dari Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam adalah selaras dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah ada pertentangan. Tidak pernah dalam syariat Islam Nabi Muhammad memerintahkan ini, kok Allah memerintahkan ini? Loh, pertentangan, mana dulu? Tidak ada min qaidati ahli sunnah wal jamaah dari akidah ahli sunnah wal jamaah tidak ada pertentangan antara hadis dengan Al-Quran tidak ada pertentangan antara hadis dengan Al-Quran kalaupun seakan-akan ada itu hanya pemahaman kita hanya pemahaman kita yang terkadang kita belum sampai memahami ternyata itu tidak bertentangan yang selanjutnya adalah antusaddiqul mahbar kita membenarkan apa yang dihabarkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membenarkan apa yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib, mutlak. Kalau kabar itu sahih, kalau kabar itu sahih, baik berupa alam ghaib maupun berupa perintah maupun berupa kisah itu wajib secara mutlak kita benarkan adanya itu adalah sahih itu adalah benar adanya benar adanya. Dan ini wajib. Sebagai konsekuensi kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentang asratu sa'ah, tentang yaumil akhir. Apalagi nanti kalau kita belajar iman di yaumil akhir ya, terakhir nanti ada iman kepada al-ba' apa? Eh, al-barzah ya. Al-barzah, ada al-barzah. Setelah al-barzah sampai hari kiamat datang, lalu ada yaumul ba'ats. Ya, yaumul ba'ats yang mana di situ ada dua sangkakala ditiup dan ini semua hadisnya sahih sangkakala pertama ditiup oleh malaikat adalah untuk menghancurkan alam semesta sangkakala kedua adalah untuk membangkitkan manusia setelah dari kuburnya itu nanti yang kiamat dan perjalanan manusia itu bukan sampai segitu masih panjang ada arah setelah kiamah ada yang mahsyar ada apa namanya pemberian kitab catatan amal setelah itu ada lagi uh, al-mizan wal waznu yawma idzinil haq ada mizan setelah mizan ada sirat jembatan yang lintas di atas apa namanya e, eh, jahanam dan semua itu hak adanya dan semuanya itu dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di antara tuntutannya apa namanya pasukannya seorang yang eh, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar Muhammad rasulullah itu adalah demikian di sana ada syarat dan rukun dan ada konsekuensi-konsekuensinya dan insyaallah waktu sudah habis eh, kita akan lanjutkan syarat ini pada minggu selanjutnya nah, karena ini mohon maaf karena sangat penting pokok-pokok dari ajaran Islam pokok iman dan Islam akan saya bahas satu persatu mungkin cukup ataupun membutuhkan satu atau dua pertemuan untuk hadis Jibril alaihissalam kita cukup sekian dan jam kedua insya Allah sudah datang ustadznya kira ada pertanyaannya kita, kita cukupkan untuk tentang penutupan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh